أنه متى أذر في التقدم بركنين بجهل أو نسيان لا تبطل صلاته Kemarin sudah kita jelaskan kesimpulan salah satu daripada syarat sahnya sholat berjamaah. Yang mana termasuk salah satu syarat sahnya sholat berjamaah hendaknya tidak mendahului imam. Innama ju'ilal imam imam liutamma bihi. Seorang imam dijadikan sebagai imam agar diikuti, bukan didahulu, bukan didahului. Maka seseorang yang mendahului imam maka akan menjadi batal sholatnya walaupun walaupun dengan mendahuluinya dengan dua rukun. Sebagaimana sudah kita sebutkan sebelumnya, mendahului imam dengan dua rukun baru akan menjadi batal solatnya. Akan tetapi mendahului imam dengan satu rukun tidak membatalkan solatnya, cuma hukumnya ha, haram. Dan mendahului imam dengan sebagian rukun juga hukumnya tidak membatalkan solat, tapi juga haram menurut Imam Ram Ramli dan makruh menurut Ibn Sedangkan berbarengan dengan imam tidak mendahului tapi gerakannya bareng dengan gerakan imam, maka itu makruh bil ittifaq. Makruh tanpa ada khilaf dan tetap hukumnya tidak batal sholatnya. Dan terlambat dari imam dengan sebagian rukun hukumnya sunnah dianjurkan dan matlub. Dan terlambat dari imam dengan satu rukun maka hukumnya mak makruh dan terlambat dari imam dengan dua rukun maka hukumnya haram dan membatalkan sholat jadi berkaitan dengan itu faedah kedua berkaitan dengan yang sudah kita baca ketika kita mengatakan bahwasanya mendahului imam bisa membatalkan sholatnya makmum jika mendahulunya dengan dua rukun itu semuanya kalau tanpa uzur kalau ada uzur maka hukumnya tidak menjadi batal karena ada uzur. Apa itu uzur? Contohkan uzurnya bijahlin. Uzurnya misalnya karena sebab jahil, karena sebab tidak mengetahui hukumnya. Dan dia jahilnya jahil mazur misalnya. Karena mungkin dia baru masuk Islam, kemudian baru belajar sholat. Ya. Mungkin dia jelas masalah-masalah ini, mungkin dia tidak mengetahuinya. Sehingga ketika dia sholat berjamaah dengan yang lainnya, mendahului imam bahkan dengan dua rukun karena dia baru masuk Islam mungkin tidak paham kalau hukumnya haram dan hukumnya membatalkan sholat. Tapi karena dia tidak mengetahui hukumnya, maka tidak dijadikan atau tidak dihukumi batal sholatnya karena dianggap itu ma'zur, dianggap itu ada uzur. Ya, begitu juga disebutkan di sini sian. Karena lupa dia mendahului imam. Imam masih diam dia. Sudah ruku. Dia tidak Dia su. Ketika bergerak untuk sujud itu sudah mendahului imam dengan dua rukun. Bergerak untuk sujud sudah mendahului imam dengan dua rukun. Pastinya ketika itu sholatnya sudah dihukumi batal. Tapi karena dia lupa ketika itu kalau dia dalam keadaan sholatnya berjamaah. Ya ingat ketika mau sujud baru ingat. Oh iya, nah ini makmum. Dikira imam. Karena lupa hukumnya tidak batal. Tapi dikatakan sini la tabtul sholaluh lakin la yu'tad lahu bihima. Cuma tetap tidak dianggap apa yang dilakukannya daripada mendahului imam itu tidak dianggap, tidak disahkan. Jadi mendahului imam dengan ruku, kemudian i'tidal, kemudian bergerak untuk sujud, kemudian baru ingat, oh iya, anak ini sebenarnya makmum. Padahal imamnya sedang berdiri. Karena dia lupa, maka hukum sholatnya tidak dihukumi batal. Tapi apa yang dia lakukan tidak dianggap. Artinya dia harus kembali lagi ke dalam posisi berdiri, mengikuti imam dan seterusnya mengikuti imam. Jadi rukuknya tidak dianggap, itidalnya juga tidak dianggap. Nah, ini yang dikatakan di sini, ketika seseorang ada uzur untuk mendahului imam dengan dua rukun, baik itu uzur karena tidak tahu au nisyan atau karena lupa la tabtul salatuh maka tidak menjadi batal salatnya lakin la yu'taddu lahu cuma tidak dianggap baginya bihima dengan dua rukun tersebut tidak disahkan bal in lam ya'ud lil ityan bihima ma'al imam bahkan kalau dia tidak kembali untuk melakukannya melakukan dua rukun tersebut kembali bersama imam untuk melakukan dua rukun, dua rukun tersebut atau ba'da salami imamihi birokah. Dia tinggal melanjutkan setelah imamnya salam untuk menambah satu rakaat. Kalau dia tidak kembali, misalnya mungkin imamnya sudah itidal, ya sekaligus sudah ikut imam dalam itidal, berarti dia tidak kembali ke dalam posisi berdiri, maka hukumnya dia wajib menambah satu rokaat. Karena rokaat tersebut tidak dianggap. Kenapa tidak dianggap? Karena rukuknya tidak dianggap sah, itidalnya tidak dianggap. Yang ketiga, hasil kalam Ibn Hajar Ramli. Kesimpulan daripada kalamnya Ibn Hajar dan Imam Ramli, annahu man raka' qabla imami. Siapa yang rukuk sebelum imamnya rukuk? Rukuk sebelum imamnya rukuk Aw rafa ra'sahu minas sajdah qablahu atau mengangkat kepalanya dari sujud qablahu sebelum imamnya. Au qama minat tasyahudil awal atau dia berdiri dari posisi tasahud awal wa imamuhu jalisun padahal imamnya masih duduk au sajada wal imamu fil i'tidal atau dia sudah sujud terlebih dahulu padahal imamnya masih dalam posisi i'tidal. Berarti berapa masalah itu? Ada empat ya. Ruku sebelum imamnya. Ya bangun dari sujud sebelum imamnya. Berdiri dari tasahud awal padahal imamnya masih duduk. Ya, kemudian sujud padahal imamnya masih Ya Empat berarti. Ya, ini Empat masalah akan kita bahas apa hukumnya. Ya, kadang-kadang kan kita tanpa sengaja kita bangun dari sujud kan. Kemudian kita tahu, oh ya, imamnya ternyata belum belum mengangkat, belum bangun dari sujud. Apa yang kita mesti lakukan? Apa kembali? Apa nunggu? Ya, begitu juga masalah yang selain dari masalah ini, empat masalah disebutkan di sini. Hukumnya semuanya akan diperinci. Apa hukumnya? فإن ami dan sunnah lahul audu fil jami' kalau memang dia melakukannya dengan sengaja maka sunnah baginya untuk kembali fil jami' dalam semua masalah jadi contoh imam belum bangun dari sujud si makmum ini sudah bangun duluan dari sujud sengaja batal apa enggak Hah? tidak batal. Karena apa? Karena hanya mendahului imam dengan sebagian rukun. Ini tidak batal dengan satu rukun aja tidak batal. Apalagi hanya sebagian rukun. Jadi tidak batal. Cuma tetap tidak dianjurkan. Bahkan Imam Rawi mengatakan doh dosa haram. Ya, kita katakan tidak batal walaupun dengan sengaja. Dia tahu. Ya, imam belum bangun dari sujud. Tapi karena imam terlalu husuk sujudnya, terlalu lama, malas dia nunggu imam lebih baik anak bangun duluan. Nah, masalah hukum sholatnya tetap kita katakan tidak, bah. Walaupun uh, tadi sholatnya atau hukumnya makro atau Rabli mengatakan ha. Nah, kalau misalnya dia sengaja, maka dikatakan tadi sunnah lahul autu. Sunnah untuk kembali. Jadi ketika dia bangun dengan sengaja, padahal dia tahu imamnya belum bangun dari sujud, maka ketika dia bangun, balik lagi, sujud lagi, sunnah hukumnya. Tapi tidak wah, wajib hukumnya sunnah. Begitu juga masalah yang lain, semua masalah. Tadi yang pertama, dia ruku sebelum imamnya ruku. Jadi imam masih berdiri, dia ruku. Kalau dilakukan itu dengan sengaja, maka hukumnya sunnah untuk kembali lagi ke dalam posisi berdiri mengikuti imam. Kemudian juga yang lain dia bangun dari tasahud awal, padahal imam masih tasahud awal. Dia bangun berdiri terlebih dahulu sebelum imamnya berdiri. Maka kalau sengaja dia melakukannya, sunnah untuk kembali dalam posisi duduk. Untuk tasahud atau mengikuti imamnya. Jadi empat masalah tadi, kalau dilakukannya dengan sengaja, maka jawabannya hukumnya di sini sunnah lahul audu fil jami. Sunnah untuk kembali. Bagaimana kalau tidak sengaja? Au nasian au jahilan. Kalau dia lupa melakukannya, au jahilan atau tidak tahu, dikira imamnya sudah sujud ternyata belum dikira imamnya sudah bangun dari sujud ternyata belum dikira imamnya bangun dari tasahud awal ternyata belum ya dia e, mengiranya imam begini begitu tapi ternyata perkiraannya salah jahilan dia tidak tahu atau nasihat atau dalam keadaan lu lupa dia bangun dari sujud setelah bangun lupa kalau dia makmum kemudian baru dia ingat apa hukumnya kalau lupa atau dia tidak tahu tahayyara fil awalain, Takhayyarah dia boleh memilih fil awalain atau ya, ya dalam dua hal yang pertama dua hal yang pertama disebutkan, dua pertama yang dua masalah pertama yang disebutkan itu dikatakan takhayyara boleh memilih. Jadi boleh memilih untuk kembali, boleh dia tetap dalam posisinya. Apa dalam dua hal yang pertama disebutkan? Ruku sebelum imamnya atau bangun dari sujud sebelum imam. Ini semuanya ya dia melakukannya dengan tidak sengaja, tidak tahu atau mungkin karena lu lupa. Jadi dia bangun dari sujud. Mungkin dikira imamnya sudah bangun kan. sering kali kita seperti itu kan. Ketika bangun baru kita tahu oh ternyata yang lain belum bangun dari termasuk imamnya belum bangun dari sujud. Apa hukumnya? Apa kita kembali lagi terserah mau kembali mau duduk tetap dalam posisi julus baina sajdatain misalnya atau kalau misalnya dia berdiri sujud kedua berarti kalau e, bangun dari sujud kedua berarti ber berdiri misalnya ya kemudian dia tahu imamnya belum berdiri maka dia boleh memilih mau berdiri nunggu imam mau dia kembali ke dalam sujud posisi sujud yang e, kedua ya itu hukumnya sama aja kalau tadi kan sunnah kem, kembali. Tapi kalau di sini tidak dikatakan sunnah, tapi hukumnya boleh mamih. Begitu juga masalah yang kedua tadi, yaitu ruku sebelum imam ruku. Imam masih berdiri, dia ruku terlebih dahulu. Dan dia lupa dikira imam sudah ruku. Atau dia tidak tahu ya kalau imamnya masih dalam posisi berdiri maka hukumnya boleh dia terus menunggu imam dalam posisi dalam posisi ruko atau dia juga boleh kembali ke dalam posisi berdiri. Hukumnya sama aja. Tidak ini sunnah, tidak ini yang sunnah. Ya dia takhayyara fil ulayan. Li adami husn mukhalafa. Wa wajaba alaihi al-audu fi salisa. Kemudian dia wajib atasnya untuk kembali fil salisa fil masalah as-salisa. Jadi wajib atasnya kembali dalam masalah yang ketiga. Berarti masalah yang ketiga tadi bangun dari tasahud awal. Imam masih tasahud awal, ini makmum sudah berdiri terlebih dahulu. Kalau dia sengaja melakukannya, ya dan disunahkan untuk kembali. Tapi tidak wajib. Tapi kalau dia melakukannya karena lupa, dikira imam sudah berdiri. Dikira selesai tasahud awalnya. Ketika dia berdiri, baru dia sadar. Maka hukumnya gimana? Wajib. Ah, mana tadi wajaba alaihi audu. Wajib dia hukumnya untuk kembali. Wajib kembali. Di sini hukumnya berbeda dengan dua masalah yang tadi. Malam ya gumil imam. Jadi wajib dia kembali lagi ke dalam posisi tasahud awal malam ya udil imam selama imam belum ber malam ya kumil imam eh, selama imam belum berdiri. Au yanwi mufarakata. Atau dia boleh niat mufa mufarakah. Jadi ketika dia bangun dari tasawuf awal, dikira imam sudah bangun, ternyata dia ingat kalau imam masih dalam posisi tasawuf awal, di situ dia wajib untuk kembali. Kalau tidak mau kembali, dia harus niat mufah. Kalau dia tidak ini, tidak ini, tidak niat mufarakah, tapi dia menunggu dalam posisi berdiri, maka hukumnya akan menjadi batal sholatnya. Nah, malam yakin imam ayani mufarakah. Karabi'ati inda ramli. Sama hukumnya seperti itu masalah yang keempat. Apa masalah yang keempat? Sujud sebelum imamnya dan sujud mas imamnya dalam posisi i. Ya. Imam Romli mengatakan sama dengan hukum yang ketiga, yaitu kalau dia melakukannya dalam keadaan lupa atau tidak tahu, maka hukumnya wajib kembali ke dalam posisi i'tidal. Wajib kembali ke dalam posisi i'tidal mengikuti imam kalau dia tidak tahu atau lupa. Kalau sengaja, tadi hukumnya semuanya sah, sunnah kembali. Nah, ini kalau lupa atau tidak tahu, katanya Imam Romli, hukumnya sama dengan masalah ketiga, sunnah uh, wajib baginya untuk kembali ke dalam posisi i'tidal. Itu Imam Romli. Yang keempat ini masalah ini Menurut Imam Rodi hukumnya sama dengan hukum masalah yang ketiga. Bagaimana pendapatnya Ibn Hajar? Waqal Ibn Hajar, yajib al-audu fihi mutlaqan. Jadi menurut Ibn Hajar, barang siapa yang sujud terlebih dahulu padahal imamnya dalam posisi itidak, dan dia melakukannya tidak dengan sengaja, lupa atau tidak tahu hukumnya, dikatakan wajib untuk kembali. Mutlakon secara mutlak. Artinya apa? Walam tuhnihi niyatun farqa. Mutlakon artinya tidak boleh niat mufah, harus kembali. Kalau tadi kan masalah ketiga, boleh niat mufarokoh kalau tidak kembali. Tapi bin Hajar mengatakan tidak boleh niat mufarokoh harus mutlak kembali. Kama tafarrara fil ashab. Alhamdulillah. kharaja bidzalika ma law taqaddama bi ruknin nasiyan. Keluar daripada apa yang sudah kita sebut. Ma law taqaddama bi ruknin ya. Ini sebelumnya sudah kita baca barusan ini, faedah kedua. Tadi kan kita katakan hanya masalah yang barusan itu kan mendahului imam dengan sebagian rukun. Imam belum sujud, sujud duluan. Imam belum bangun dari sujud, sujud. Dia bangun dulu. Nah, bagaimana kalau dia mendahului imam di ruknen dengan dua rukun? Nasian tapi dalam keadaan lupa atau tidak tahu hukumnya. Ini kan sudah sebenarnya. Maka dikatakan fala yuhsab ma faal, maka tidak dianggap apa yang dilakukannya, bal in alima bahkan kalau dia tahu wal imamu fima qablahuma jika dia tahu dalam arti dia ingat dan imam ketika dia ingat imam dalam posisi sebelum dua rukun tersebut roja'a ilaih. Wajib atasnya untuk kembali. Roja ilaih wa illa lazimahu rokah. Kalau tidak kembali maka wajib atasnya untuk menambah lazimahu rokatun. Jadi barang siapa yang mendahului imam dengan dua rukun karena lupa tidak batal, tapi ketika ingat maka hukumnya harus kembali. Kecuali harus kembali selama imam belum sampai pada rukun si makmum itu. Jadi kalau misalnya dia ruku pada imam berdiri, kemudian tidak imam masih berdiri, kemudian dia mau sujud baru ingat. Ya, Ketika ingat, lihat posisi imam berada di mana. Kalau posisi berdiri, dia berdiri. Atau posisi ruku, dia ikut imam dalam ya, atau posisi itidal dia ikut imam dalam itidal. Tapi ketika itu kalau dia ya, dalam posisi yang sama dengan e, imam maka hukumnya wajib menambah satu rakaat kalau tidak kembali. Nah, ini ke, disebutkan dalam e, masalah yang ketiga. Yang keempat, Min syurutil jamaah ta'ahuru takbiratil ma'mum an takbiratil imam. Termasuk salah satu syarat sahnya sholat berjamaah, hendaknya takbir makmum itu lebih akhir daripada takbirnya imam. Jadi makmum tidak memulai mengucapkan takbir kecuali setelah sempurna imam selesai mengucapkan takbir, selesai mengucapkan huruf ra yang ada di dalam akbar Ya Allahu Akbar. Allahu Akbar. Setelah Akbar, imam selesai. Baru kemudian makmum memulai. Jadi kalau makmum memulai Allah Akbar padahal imam belum selesai, belum mengucapkan Akbar, maka hukum takbirnya makmum tidak sah. Kalau tidak sah takbirnya, otomatis sholatnya juga tidak sah. Beda kalau fatihah ya. Kalau fatihahnya tidak sah, ujung-ujungnya nambah satu rokaat makmum kan rukuknya tidak sah ujung-ujungnya nambah satu rokaat tapi kalau takbirnya makmum yang tidak sah atau niatnya yang tidak sah maka tidak dianggap adanya sholat artinya dia harus mengulang dari awal nah, ini yang uh, yang disebutkan bahwasanya termasuk syarat sahnya salat berjamaah hendaknya takbirnya makmum setelah sempurna takbirnya imam illa fi suratain ini sebenarnya sudah kita sebutkan kemarin. Illa fisu Kecuali dalam dua keadaan. Pertama, idak tadabihi fi asna solati nafsi. Yang pertama, idak tada ini makmum. Jika makmum tersebut, jika seseorang tersebut bermakmum bihi dengan imam tersebut, fi asna solati nafsi, di tengah-tengah dia sedang sholat dengan sendiri. Jadi di tengah-tengah dia sholat sendiri, tahu-tahu ada orang datang, kemudian orang tersebut sholat juga dengan sen sendiri. Setelah orang itu takbir, maka makmum yang pertama kali lebih dahulu takbir bermakmum dengan orang ter hukumnya sholat berjamaahnya mereka dihukumi sah. Padahal makmumnya takbir eh, takbir takbiratul ihramnya terlebih dahulu lebih dahulu daripada takbirnya imam. Ini jelas. Yang kedua, idza ahramal imam wa ahrama man khalfah. Masalah kedua, jika imam sudah melakukan takbiratul ihram. Wa ahrama man khalfahu. Kemudian juga ikut takbiratul ihram orang-orang yang di belakangnya daripada makmum. Cuma imam. Kemudian imam menjadi ragu. Fin awi takbirati. Dalam niatnya atau dalam takbiratul ihram. Anak niatnya sah atau tidak sah. Anak niat apa enggak tadi? Takbir anak sah atau tidak? Sah. Maka barang siapa yang menjadi ragu dalam niat atau takbir, maka hukum sholatnya hukum sholatnya dihukumi tidak sah. Ya. Beda kalau selain takbir ya. Misalnya kalian ragu apa anak tadi sudah baca fatihah apa tidak baca fatihah apa tidak batal sholatnya tidak menjadi batal Bahkan dia wajib kembali. Kalau dia sholat sendiri atau dia menjadi imam wajib kembali. Kalau dia makmum ya menambah satu rakaat. Ya, ini kalau ragu dalam selain takbir dan selain niat. Tapi kalau ragu dalam masalah niat, ragu dalam masalah takbiratul ihram, maka hukumnya berbeda. Dihukumi langsung tidak sah sholatnya, tapi dia harus mengulang sholat dari awal. Nah, ketika si imam ini sudah takbir, kemudian setelah itu dia ragu. Apa niat anak tadi sah, apa tidak takbir anak sah, apa tidak. Fa'innahu ya juzulahu an yukabbirana sanian. Maka hukumnya dia wajib mengulang takbirnya karena sholatnya takbirnya tidak dianggap sah. Dan ketika mengulang, boleh dia mengulangnya untuk kedua kalinya sirron dengan suara yang samar. Suara yang pelan tidak didengar oleh makmum yang lain sehingga tidak menimbulkan kerih keributan, kebingungan dan keributan. Wasohat sholatul makmum. Dan ketika itu sholatnya makmum dihukumi sah. Padahal makmumnya terlebih dahulu sah daripada imamnya. Wa usiba aliha dan makmum tersebut diberikan pahala sholat berjamaah. Malam ya alam selama makmum tersebut tidak tak tahu. Tidak tahu apa? Tidak tahu kalau imamnya mengulang tak. Tapi kalau ada yang tahu di belakangnya imam persis tahu. Ini kok diulang takbirnya. Nah, kalau dia tahu, maka yang tahu wajib juga mengulang tak takbirnya. Jadi takbirnya dia tidak dianggap harus diulang lagi. Bagi yang tahu. Makanya ketika makmum atau ketika imam ragu, kalau dia mau mengulang takbirnya, jangan mengangkat kedua tangan. Kalau mengangkat kedua tangan, ulang lagi tapi mengangkat, yang belakang tak tahu. Tidak usah ngangkat. Cukup dengan lafaz aja Allahu Akbar. Karena mengangkat tangan hukumnya tidak wajib sunnah. Daripada menimbulkan keributan di belakang atau kebingungan, orang-orang nanti bingung. Ya, ini ada. Ya, ya. Diulang apa tidak takbir anak kan bingung nanti orang-orang. Nah, lebih baik jasa mengangkat kedua tangan sehingga di belakang tidak ada yang tahu, hanya mengulang dengan rapat. Allahu Akbar. Nah, ini ketika itu dihukumi sah padahal takbirnya makmum setelah daripada takbirnya takbirnya makmum lebih dulu daripada Wa illa ista'nafa sholah wujuban. Nah, bagi yang tahu kalau imam ini mengulang takbirnya baginya wajib atasnya mengulang sholat dari awal. Ista'nafa mengulang dari awal. Sholata sholat wujuban hukumnya wa Zakara al-Bujairimi naklan anisah sultan annahu law sakkal imamu fil Fatihah wajib alaihi al-audu wa wajib alal ma'mum intidaru fi Baru kita bahas barusan kita contohkan kalau seseorang ragu dalam masalah fah, maka langsung disebutkan oleh Imam Bukhari ini di sini. Jika seorang imam ragu dalam Fatihah, wajib alaihi al-audu, wajib kembali. Berarti ini ragunya ke, kapan ketika dia dalam posisi Ruku berarti dalam posisi ruku atau setelah ruku. Ruku, iktidal, atau mungkin sujud. Yang penting belum berdiri lagi. Yang penting belum sampai pada posisi fatihah yang di situ dia ragu. Selama belum sampai pada rukun yang dia ragu, maka hukumnya dia wajib kembali. Ketika ragu, wajib kembali. Jadi contohnya, anak sekarang sholat, kemudian anak ruku kemudian i'tidal, kemudian sujud. Ketika sujud datang keraguan. Tadi anak baca Fatihah apa enggak baca Fatihah? Belum sampai pada pembacaan Fatihah yang selanjutnya kan? Baca Fatihah enggak ragu. Ketika ragu anak langsung segera. Itu hukumnya harus segera langsung berdiri. Jangan dipikir dulu. Kadang-kadang kan kita ingat-ingat dulu. Fatihah enggak? tak ingat. Satu menit ingat Ketika dia tidak segera untuk kembali, itu sudah dihukumi sholatnya batal. Harus ketika ragu batal. Harus langsung berdiri. Tidak dianggap apa yang dilakukan dengan keraguan itu tidak dianggap. Jadi harus ketika ragu, Fatihah Harus kembali. Langsung berdiri. Dan dia baca Fatihah, diulang lagi karena dia ragu. Dan kemudian juga rukun-rukun yang selanjutnya tentunya diulang bukan setelah baca Fatihah kembali baca Fatihah kemudian langsung sujud lagi. Karena dia menganggap sudah ruku, sudah eh. Tidak. Karena ruku tidak sah kecuali setelah diamnya sah, fatihahnya sah. Itidal tidak sah kecuali setelah rukunya. Sujud tidak sah kecuali setelah itidalnya. Jadi kalau yang sebelumnya tidak sah, semuanya tidak tidak sah Allah. Jadi ketika kembali berdiri dan mengulang Fatihah, kemudian dia mengulang rukunya, mengulang itidalnya sampai sujud lagi. Ini imam. Dan juga hukumnya sama dengan imam orang yang sholatnya sen sendiri. Jadi ketika kalian sholat sendiri, dalam sujud kemudian lagu ini contoh dalam sujud lah, mau dalam jurus baina sajdaten atau dalam itidal, atau bahkan dalam ruku, baru ruku, kemudian lagu Hukumnya sama. Yang penting belum sampai pada rukun yang dia ragu di situ. Untuk rokaat selanjutnya. Ya, wajib dia kembali ketika ragu. Wajib kembali dan mengulang rukun yang dia ragu. Di sini contohnya Fatihah, wajib mengulang Fatihah. Kalau dia eh, ragu dalam rukuk, ya wajib mengulang rukuk dan juga mengulang tentunya rukun yang setelahnya. Ya, ini bagi yang imam atau bagi yang sholat sen sendiri. Ya, bagaimana hukumnya kalau misalnya imam yang ragu kemudian dia kembali berdiri? Ini pasti makmunya bingung. Ya kan? imam baru sujud, sujud pertama sudah berdiri lagi. Ini kalau kita kalau misalnya dikira-kirakan terjadi, ya kita ini akan bingung. Ini kita ini mau berdiri ikut imam, padahal masih sujud pertama kan? Apa nunggu di sujud? Apa duduk julus baina sajdaten? Atau mungkin tidur istirahat daripada susah mikirin. Misalnya jadi apa yang harusnya dilakukan baru di sini dijelaskan. Nah, wajaba alal makmum intidaru fi ruku. Ini kalau di ruku. Kalau ragunya di dalam ruku. Kalau di dalam contoh yang uh, di, saya contohkan ya berarti di dalam su wajib menunggu dalam sujud. Atau kalau misalnya ragu dalam posisi ruku, wajib makmunya menunggu dalam posisi ruku ya. Kalau ragunya dalam ruku. Wa wajib al-mamtidaru fi ruku. Illam yarfa'ahu ini contoh dalam ruku aja ya, biar Nabi Ilam yarfa ma'ahu. Jika dia tidak mengangkat kepalanya bersama imam. Kalau dalam posisi ruku, dalam posisi ruku, ragunya, ketika imam kembali karena dia ragu baca fatihah atau tidak, imam kembali berdiri kan? Kan makmumnya akan mengira imam apa? Imam E? Tidak. Berarti makmumnya akan berdiri untuk itidal. Ya, kalau dia tidak kalau dia tahu bahwasanya imam ini ragu dalam Fatihah dan kembali untuk membaca Fatihah, maka hukum makmum tersebut wajib menunggu dalam posisi ruku. Tapi insya Allah makmum pasti akan berdiri untuk itidal. Bagaimana hukumnya kalau dia berdiri untuk itidal? Wa illa intadarahu fi sujud. Kalau makmum ketika itu ikut juga berdiri dalam posisi itidal, Padahal imam ketika itu bukan i'tidal tapi qiyam membaca fa maka wajib makmum untuk menunggu imamnya dalam posisi sujud. Makmum sujud. Kalau kita tidak ngerti itu, tidak belajar, tidak mungkin itu sujud. Ya kan? Ya paling tidak nunggu dalam posisi itidal kan? Padahal kalau menunggu dalam posisi itidal akan menjadi batal sholat kita. Kenapa? Karena itidal itu rukun go, kosir rukun yang pendek tidak boleh dipanjangkan, tidak boleh dilamakan. Kalau kita tunggu imam, dia ya pasti akan panjang. Karena imam membaca Fatihah. Kalau panjang, ya tidak kita akan menjadi bah, batal sholat kita. Ya. Kalau kita kembali bersama imam, kemudian terlihat imamnya kok baca Fatihah lagi. Karena ah, kalau gitu baca Fatihah lagi. Juga akan menjadi bah, batal. Jadi hukumnya harus nunggu dalam posisi sujud. Nah, ini penting. Intadarahu sujud. La fil i'tidal. Jangan nunggu fil i'tidal. Wala yuqal huwal an. Nanti disebutkan, dijelaskan. Kenapa kau tidak boleh nunggu fil i'tidal? Karena i'tidal adalah rukun go, gosir. Kalau dia nunggu di i'tidal, nanti akan menjadi lama i'tidalnya. Dan itu membatalkan sholat. Wala yuqal huwa al ansa bikun lahu biruknen. Dan ketika kita perintahkan makmum tersebut untuk sujud, kita perintahkan, kita wajibkan untuk sujud kan? Ketika dia sujud berarti kan dia mendahului imam dengan dua rukun. Iya kan? Dia mendahului imam dengan ruku, dia mendahului imam dengan i sujud. Kemudian dia sudah bergerak untuk sujud. Mestinya hukumnya bah mendahului imam dengan dua rukun batal. Bagaimana hukumnya ini? Kok disuruh sujud? Padahal mendahului imam kalau sujud mendahului imam dengan dua rukun dan itu membatalkan sholat. Nah, dikatakan sini tidak kita katakan makmum ketika itu mendahului imam dengan dua rukun. Kenapa? Di nakul karena kita katakan huwa wafaqahu fi ruku. Karena kita katakan bahwasanya makmum tersebut ketika ruku bersamaan dengan imam. rukunya makmum bersamaan dengan imam apa enggak? Bersamaan, mendahului apa tidak? Kan tidak, tapi bersamaan dengan imam. Baru kemudian imamnya lu lupa atau ragu kan kembali lagi ke kiam. Jadi artinya apa? Berarti ruku makmum tidak dianggap mendahului imam karena berbarengan dengan imam. Yang dianggap mendahului mungkin iktidalnya. Tapi kan berarti hanya satu rukun, tidak dua rukun. Jadi nunggu di posisi sujud pertama. Fakahannahu lam yasbikhu illa biruknin. Jadi seakan-akan makmum tersebut tidak mendahului imamnya kecuali dengan satu rukun aja. Falau ma'an Andai kata dua-duanya ragu. Jadi dua-duanya ragu ini. Ketika ruku, imam ruku. Makmum juga ikut ruku. Imamnya ragu. Jadi berdiri kembali. Makmumnya otomatis kadang-kadang juga ragu. Iya, anak juga lupa kan. Baca fatihah anak. Itu seringkali juga itu. Ketika kita, imam ruku aja kita sering lupa itu. Imam ruku, tadi baca fatihah apa enggak? Ya ulang lagi. Padahal sudah baca. Kadang sampai dua kali, tiga kali kita ngulang. Nah, itu kalau masih berdiri dan masalah. Kalau belum pindah dari posisi berdiri, kemudian makmum menjadi ragu Fatihah-Fatihah benda wajib hukumnya membaca Fatihah ketika itu. Ya, karena belum berpindah posisi ke dalam posisi ruh, ruku. Jadi wajib. Tapi masalahnya kalau sudah pindah ke dalam posisi ruku, baru kemudian imam ragu, makmum ragu. Maka tidak boleh kembali kembali harus tetap mengikuti imamnya kemudian dia di akhir sholatnya imam menambah satu rakaat. Nah, bagaimana kalau sekarang ragu dan yang ragu ini dua-duanya imamnya ragu, makmumnya juga ragu. Wa imam li Mestinya kalau makmumnya aja yang ragu tadi kita katakan apa? Kalau makmumnya aja yang ragu, tapi imamnya tidak, dia melanjutkan sholatnya, maka makmum apa hukumnya? Mengikuti imam kan? Tidak boleh kembali kembali untuk membaca Fatihah nanti di akhirnya dia menambah rakaat. Ya, kalau hanya makmum. Ini dua-duanya ragu. Maka ketika imam kembali untuk membaca Fatihah lil qiraah membaca Fatihah. Wa aliman makmum minhu dzalik dan makmum tahu bahwasanya imam itu kembali ke dalam posisi berdiri untuk membaca Fatihah karena dia ragu, makmumnya tahu. Dari mana tahu? Ya mungkin kasar. Ya mungkin atau tidak tahu dari mana itu. Itu kirim SMS mungkin makmum imamnya. Al-Muhim kalau yang penting imamnya tak tahu. Mau dengan cara apapun. Mau datang malaikat masih tahu. Nah, ketika imam tahu, ketika makmum tahu imamnya ini kembali untuk membaca Fatihah karena ragu, wajib alaihi rujuk aidah maka ketika itu makmum juga wajib untuk kembali. Padahal kalau andai kata makmumnya aja yang ragu tidak boleh kembali, tapi karena dia tahu makmum imamnya juga ragu, wajib juga untuk mengikuti imam dan kembali ke dalam posisi ber. Fa lam yarji al imam. Bagaimana kalau imamnya tidak kembali? Wa alimal makmum zalik. Padahal makmumnya tahu imam ini ragu, mestinya kan Imam itu ketika ragu dalam pembacaan Fatihah kembali ke dalam posisi ber. Ini makmum tahu, tapi imamnya tidak kembali. Padahal imamnya makmumnya tahu. Wajib alaihi niatul mufaraqah. Wajib makmum niat mufaraqah. Karena apa? Karena dia tidak boleh mengikuti solatnya orang yang tidak sah solatnya atau yang batal. Kalian tahu ini solatnya orang imam ini batal, betul jelas sudah. Tapi intinya imamnya karena malu, diteruskan aja sholatnya kan. Karena kalau dia batalkan akan wah, semuanya jadi bicara-bicara kan. Jadi diteruskan karena malu. Padahal jelas sudah itu. Tidak ada yang lain. Nah, makmum mengikuti imam tersebut. Hukumnya batal. Karena mengikuti sholatnya orang yang tidak sah. Jadi ketika makmum tahu imam ini sebenarnya ragu. Cuma dia tidak kembali. Mungkin imam tidak kembali, takut ribut, takut ya apa, tidak enak kan, atau malu lah. Maka ketika itu kalau imam makmum tahu, harus dia niat mufarqah, tidak boleh mengikuti Kalau mengikuti menjadi bah, batal. Karena sholatnya imam sudah dihukumi batal. Kenapa batal sholatnya imam? Karena dia mestinya kembali ke dalam posisi berdiri untuk mengurang fatihah, tapi ternyata imamnya tidak mau kembali. Tidak kembali, maka hukumnya sholatnya imam batal. Makmum tidak boleh mengikuti sholat yang bah, batal harus niat mufakat. Ini, ini contoh ya. Begitu juga kalau terjadi hal-hal yang seperti ini, yang sekiranya sholatnya imam menjadi batal misalnya, maka di situ makmum harus niat mufakat. Wa aliman makmum min hudarik wajib alih rujuk aidon. Fa ilam yarji imam wa aliman makmum darik wajib alih niatul farokah. nahuya yasiru kaman taroka imamuhul fatihah. Karena itu seperti seorang makmum yang tahu kalau imamnya meninggalkan Fatihah amdan dengan sengaja. Makmum tahu imamnya tidak baca Fatihah dengan sengaja, ruku langsung. Tidak baca Fatihah, jelas sudah. Karena baru takbir langsung ruku. Allah takbir rotur ihram, Allahu akbar. Langsung ruku Allahu akbar kan jelas tidak baca. Apa hukumnya makmum yang di belakangnya? Wajib niat Apa? wa illa batolat. wa illa kalau tidak kalau tidak apa? Niat mufarokoh akan menjadi batal sholat. Ah, yang keenam. Min surutil iktida'an layakun imamu angkos minal ma'amu. Termasuk salah satu syarat sahnya sholat berjamaah hendaknya yang menjadi imam ini tidak lebih rendah martabatnya daripada ma Yakinan secara yakin bil unusa wal kunusa karena sebabnya eh, dia jenisnya perempuan atau kunusa atau atau tidak jelas ya atau tidak jelas apa perempuan apa laki-laki kalau banji kan laki-laki yang menyerupai ini tidak jelas apa banji juga al yang tidak jelas laki perempuan tidak jelas karena mempunyai dua alat laki. alat laki-laki juga ada alat perempuan juga atau mempunyai satu alat tapi tidak jelas ini alat ini yang ada apa alat perempuan apa alat laki nah jelas ini namanya hun hunsa selama tidak jelas maka hukumnya juga tidak <clears throat> sehingga dikatakan di sini semuanya harus yakin jadi hendaknya imam minimal sama dengan makmum dalam arti yang derajatnya sama kalau imamnya laki ya kalau makmumnya laki ya harus imamnya laki kalau makmumnya perempuan, harus imamnya perempuan. Jangan nantinya imamnya perempuan, makmumnya laki-laki. Tidak sah. Harus yang menjadi imam minimal sama dengan e, makmum ya. Atau paling tidak atau lebih dari itu ya imamnya lebih tinggi. nah Itu yakinan ya. Oleh karena itu kan disebutkan dalam kitab Safinatun Najah bahasanya sah sholat berjamaah jika be, imamnya laki-laki, makmunya juga laki. Imamnya perempuan, eh, imamnya laki-laki, makmunya perempuan dua. Atau imamnya laki-laki, makmumnya tidak tidak jelas tiga. Ini sah. Tambah lagi imamnya perempuan, makmumnya juga perempuan. Atau imamnya tidak jelas, Makmumnya perempuan, lima. Ini lima sah. Yang tidak sah, makmumnya perempuan, makmumnya laki, laki tidak sah. Imamnya perempuan, makmumnya tidak jelas. Karena tidak jelas ada kemungkinan laki, laki-laki. Semuanya harus yakin. Ya, karena ada kemungkinan laki-laki, berarti dihukumi tidak, berarti tidak sah berapa? Dua ya. Semuanya tujuh, dua tidak sah, lima. Nah, ada lagi yang tidak sah. Imamnya tidak jelas, makmumnya juga tidak jelas. Sama-sama tidak jelas. Sholat bareng. Jadi ada kemungkinan nantinya yang perempuan yang di belakang perempuan yang di depan malah laki-laki bisa bisa juga perempuan tapi bisa juga sebaliknya. Ada kemungkinan yang menjadi makmum laki-laki dan yang menjadi imam sebenarnya adalah Bram. Karena itu kita katakan tidak jelas karena apa? Karena tidak ada jenis yang ketiga. Kalau tidak laki-laki ya pasti. Kalau tidak perempuan pasti. Jadi tidak ada oh ada jenis ketiga tidak ada. Jadi itu hanya tidak jelas saja, hanya tidak diketahui. Pasti antara laki atau perempuan, tidak ada yang ketiga. <clears throat> Maka dikatakan di sini naam Yasihu ma'al karaha iktida'u rajulin bi khunsa ittabahat zukuratu. Ya sah tapi makruh. Bermakmumnya laki-laki dengan khunsa. Tapi ittabahat. Khunsa yang menjadi jelas. Menjadi jelas apa? Zukuratuhu menjadi jelas kalau dia adalah laki-laki. Tadi kan kita katakan punya dua alat misalnya. Itu khunsa. Dua alat semuanya berfungsi. Ya, ini kan Berarti muskil. Hunsanya namanya hunsa. Karena bikin muskilah terus. tidak jelas. Ya, karena tidak jelas dinamakan muskil. Bikin muskilah. Bikin ulama bingung. Nah, oleh karena itu selama tidak jelas dia diberi hukum yang lebih berat. Jadi kalau bertemu laki-laki dihukumi seperti perempuan. Bertemu dengan perempuan dihukumi seperti ya dalam sholat harus menutup auratnya yang lebih berat yaitu auratnya perempuan ikhwan dan seterusnya diberi hukum yang lebih berat. Ya. Seperti ini juga demikian dalam masalah jamaah. Kalau dia jadi imam, ya makmunya laki-laki tidak boleh. Seakan-akan dia dihukumi perempuan. Ya, kalau dia dan masalah aura juga seperti itu. Jadi tidak boleh di dia tidak boleh nikah termasuk. Tidak boleh nikah dengan laki-laki, tidak boleh nikah dengan perempuan. Tidak boleh nikah dengan laki-laki karena dikhawatirkan dia laki-laki. Tidak boleh nikah dengan perempuan dikhawatirkan perempuan. Kasihan hussein ini. Ya salahnya sendiri bikin muskilah kan. Jadi sampai jelas. Jadi kalau dia sudah jelas, berarti menjadi jelas hukumnya. Karena dia belum jelas, dia tidak jelas juga hukumnya. Karena menjadi tidak jelas sampai jelas sampai jelas ini dengan apa? dengan berfungsinya salah satu alat vitalnya. Yang mana yang berfungsi itulah dia hukumnya. Kalau ternyata alat laki-lakinya berfungsi, alat perempuannya tidak berfungsi, alat laki-laki berfungsi dalam arti dia kencing lewat sana dan lain sebagainya, alat perempuannya bas hanya surahnya aja, maka dia dihukumi lagi. laki. Atau sebaliknya juga alat laki-lakinya tidak berfungsi, hanya perempuannya, maka hukumnya beram walaupun aslinya tidak jelas kemudian sekarang menjadi jelas. Nah, jika ada khunsa kemudian menjadi jelas kalau dia laki-laki, maka dikatakan di sini makruh bagi laki-laki untuk bermakmum dengannya. Walaupun sudah jelas laki-laki dan mestinya sah, tidak apa-apa sah. Cuma ma'al karo. Begitu juga sebaliknya, iktida'u itu ittadahat unusatuhu bil unsa. Begitu juga khunsa yang menjadi jelas kalau dia perempuan Hukumnya makruh bermakmum dengan perempuan. Makruh tapi tetap sah karena sudah menjadi jel. Yang ketujuh. La yasihul iktida'u biman qama li rak'atin zaidatin. Tidak sah kalau seseorang bermakmum dengan orang yang bangun untuk melakukan rokaat tambahan. Ya, maksudnya Rokaat tambahan, jadi ya misalnya kalau dia lupa sholat duhur empat rokaat, kemudian dia sholatnya lima karena lupa. Nabi Sosam juga pernah lupa kan? Nabi Sosam sholat sampai lima rokaat pernah karena lupa. Tapi kalau kita lupanya beda dengan lupanya Rasul. Rasulullah lupa karena istighraq ma Allah. Karena terlalu husuk dengan Allah sampai lupa yang berada di sekitarnya dan termasuk sholatnya sendiri menjadi lupa. Kalau kita karena khusyuk dengan siapa itu? Dengan eh, siapa aja selain Allah Subhanahu sampai kita lupa berapa rakaat sholat kita. Yang penting Rasul juga pernah lupa. Ketika seseorang bangun untuk melakukan rakaat kelima karena lupa dan kalian tahu dan kalian tahu ini orang rakaatnya sudah rakaat yang kelima Apakah boleh kalian sholat bermakmum dengannya ketika itu? Maka hukumnya dikatakan tidak boleh dan tidak sah. Kalau kalian tahu, in aliman makmum halahu. Bahkan kalau misalnya seorang makmum ketika itu bermakmum dengannya dan dia yakin imamnya ketika itu menambah satu rakaat makmum tersebut tidak boleh ikut-ikutan berdiri. Nah, ini juga kadang-kadang sering terjadi itu ketika imamnya lupa menambah satu rokaat sehingga makmumnya jadi bingung ada yang satu berdiri ada yang lainnya tetap duduk ada yang berdiri kemudian balik lagi duduk <laughs> ada yang tengah-tengah mau berdiri enggak jadi bikin bingung jadi kalau sudah belajar jelas jadi hukumnya kalau dia yakin yang penting yakin ya Makmum yakin imam nambah rokaatnya, imam lebih rokaatnya, tidak boleh ikut-ikutan. Berarti pilihannya dua, boleh niat mufarokoh, boleh menunggu dalam tasahud sani. Tidak apa-apa, nunggu boleh, niat mufarokoh boleh. Kalau nunggu, ya nunggu imam sampai dia menyelesaikan. Dan kita tidak kita katakan, loh katanya tidak boleh bermakmum dengan orang yang batal sholatnya kan. Ya kita katakan, loh Masa kita katakan dia batal sholatnya? Kan belum pasti. Bisa jadi dia lupa. Dan kalau lupa hukumnya tidak bah. Atau bisa jadi dia ragu. Apa dia rokaatnya empat, apa tiga masih. Perlu nambah. Yang ragu berarti hukumnya apa? Wajib nambah. Kalau dia ragu wajib nambah. Padahal sebenarnya dia empat rokaat sudah. Tapi karena dia ragu wajib nambah. Ya, bagi yang ragu. Tapi makmum yang tidak ragu, yakin sempurna rokaatnya. Dan yakin imam ini rokatnya lebih tidak boleh ikut-ikutan. Tidak boleh ikutkan ikutan imam. Nah, bagi yang ikuti imam berdiri juga hukumnya sholatnya batal. Imam tidak batal karena imam imam Imamnya tidak batal tapi makmumnya yang tidak ragu yakin itu rokaat tambahan menjadi batal. Ya, jadi pilihan makmum dua, niat mufarokoh atau menunggu dalam tasawuf sampai imam tasahud lagi, kemudian salam dan dia baru ikut juga sah dan imam disunahkan untuk sujud sahwi. Karena dia menambah atau melakukan rokaat yang ada kemungkinan rokaatnya itu rokaat tambahan. Dan siapa yang menambah rokaat yang kemungkinan rokaat itu rokaat tambahan, kemungkinan rokaat kelima, atau bukan bahkan juga menambah satu rukun yang kemungkinan rukunnya itu tambahan, disunahkan untuk sujud. Bagaimana anak ragu sujud apa tidak sujud? Berarti kalau ragu wajib mengu ulang. Tapi kemudian disunahkan sujud. Ketika imam melaksanakan sunnah, yaitu sujud sawi. Sujud sawi kan sunnah, bukan wah ya, Ketika melaksanakan sunnah, imamnya ketika itu sujud sahwi. Makmum gimana sujud juga benda Apa? Ini mungkin juga bikin bingung juga. Sudah tadi bikin bingung. Sekarang juga bikin bingung. Sujud lagi. Ya, maka sebenarnya hukumnya wajib makmum untuk sujud. Karena di situ sujud sahwi, seorang makmum harus wajib mengikuti imamnya. Jika imam sujud sahwi, makmum juga harus sujud sahwi. Jelas. Jika imam tidak sujud sahwi, maka maka makmum maka makmum sunnah sujud sahwi walaupun imam tidak sujud sahwi. Jadi tidak harus mengikuti imam dalam meninggalkan sujud sahwi. Tapi wajib mengikuti imam dalam melakukan kalau imam sujud sahwi wajib sujud sahwi. Kalau imam tidak sujud sahwi sunnah bagi makmum untuk sujud sahwi. Jadi ketika imam sujud sahwi, maka makmumnya harus juga mengikuti imam untuk sujud sahwi. Dan kalau ketika kadang-kadang kita tidak tahu, imam sujud sahwi ini kita tidak tahu, ini imam ini sujud sahwi kenapa, ada apa. Kan kita kadang-kadang tidak -kadang paham. Gimana hukumnya? Tetap paham, tidak paham, tahu, tidak tahu sebabnya harus tetap ikut imam dalam sujud. Kalau tidak ikut imam, hukumnya menjadi batal sholatnya. Ya, jadi mau apa sebabnya kok imam sujud sahwi? Tidak usah tanya nanti habis salam baru tak tanya. Jangan tanya ketika itu ya. Ya, di sini dikatakan <clears throat> La yasihulik tidak bimang khamali rakaatin zaidah tidak boleh bermakmum dengan seseorang yang melaksanakan atau melakukan rakaat tambahan. In alimal makmum halahu jika makmum mengetahui keadaan kecuali kalau tidak tahu. Seseorang berdiri nambah rakaatnya menjadi lima rakaat. Ada orang yang datang nggak tahu kalau ini sholatnya sebenarnya rokaatnya tam tambah. Dia ikut bermakmum belakangnya. Batal apa enggak sholatnya makmum? Sah apa enggak? Sah. Karena apa kok sah padahal ini mengikuti sholat yang tambahan rokaatnya? Karena tidak sah. Ya, yang kita katakan tadi tidak sah bermakmum dengan yang melakukan rokaat tambahan kalau tak kalau tidak tahu ya hukumnya sah. Jadi ketika eh, imam nantinya nambah rokaat kelima datang seseorang ikut bermakmum dengannya. Ya, habis itu salam kan. Makmum dapat satu rakaat apa enggak ketika itu? Dapat apa enggak? Apa harus nambah empat rakaat? Karena itu rakaatnya imam tambahan. Nambah tiga. Berarti dianggap dapat rakaat. Tafsir. Kalau dia muafik ya. Dalam arti muafik dia membaca uh, Fatihah sempurna bersama imam ketika itu bangun uh, apa bermakmum dengan imam tersebut dan dia baca Fatihah sampai akhir. Terus imam ruku selesai Fatihahnya dia ruku juga sampai akhir, dia hanya nampak tiga rakaat. Tapi kalau dia masbuk dia takbir mengikuti imam tersebut baru separuh Fatihah imamnya sudah ruku, ruku berarti makmumnya juga harus ruku Maka ketika itu makmumnya harus menambah empat rakaat. Tuh, kan rakaat itu itu tidak dianggap. Kenapa kok tidak dianggap? Sebelumnya sudah kita bahas itu kan. Bahwasanya masbuk rakaatnya atau Fatihahnya ditanggung oleh imam. Fatihahnya masbuk ditanggung oleh imam, tapi dengan dua syarat. Salah satu syaratnya daripada salah satu daripada dua syarat tersebut, syaratnya harus berada bukan berada pada rokaat tambahan. Artinya kalau imamnya ketika itu berada pada rokaat tambahan dan imam melakukan itu karena lupa ya kalau sengaja kan tidak sah sudah atau karena ragu maka hukumnya tetap sah sholatnya makmum tapi apa yang dia baca daripada sebagian fatihah kan dia masih bukan tidak sempurna fatihahnya apalagi tidak baca sama sekali itu tidak dianggap tidak dianggap mendapatkan satu rakaat karena tidak ditanggung oleh imam. Kecuali kalau dia baca Fatihah sempurna. Ya, jadi tidak perlu ditanggung oleh imam. Tapi kalau tidak sempurna baca Fatihah, mestinya dia ditanggung karena masbuk, tapi karena imamnya ketika itu rakaatnya tambahan, tidak boleh menanggung Fatihahnya ma. Berarti makmum seakan-akan tidak membaca Fatihah pada rakaat tersebut sehingga dia wajib menambah berapa? Empat rakaat. Itu kalau tahu ya. Kalau tahu apa? Kalau tahu mak. Hah? Kalau tahu makmum, imamnya itu rokaatnya tam. Bagus, cerdas semuanya. Fa'in jahilahu. Jika makmum tidak mengetahui keadaan imam. Keadaan imam yaitu imam menambah rokaat sahal iktida maka sah bermakmum dengannya wa husibat tilka rakaah nanti baca ini tadi wa husibat lahu tilka maka dianggap baginya satu tapi tafsir sebenarnya ya ditulis itu husibat lahu tilka rakaah kalau muafik kalau apa baca Fatihah sempur tapi kalau dia masbuk maka tetap tidak dianggap rakaat tersebut jadi harus nambah empat si catatan. Yang kedelapan. Min syurutil jamaah an la ya'taqidal ma'mumu wujuba qada'i shalah 'alal imam. Mas, uh, faedah yang kedelapan termasuk salah satu syarat sahnya sholat berjamaah. Hendaknya makmum tidak meyakini wajibnya mengkodok sholat atas imam. Maksudnya, kalian bermakmum dengan seseorang. Kalian harus yakin atau dalam hati kalian, orang ini orang yang tidak wajib mengkodok sholatnya atau mengulang sholatnya. Apa bedanya mengulang sama mengkodok? Kalau mengkodok setelah keluar waktu. Kalau mengulang waktunya masih ada. <laughs> Jadi kalian misalnya mau wudhu tidak ada air, berarti kalian tayamum. Setelah tayamum kalian sholat. Setelah sholat kalian mendapatkan air. Wajib pulang. Ya, wajib mengulang. Wajib mengulang apa mengkodok? Mengulang kalau waktunya masih ada. Kalau waktunya sudah keluar, wajib kalian untuk mengkodok. Itu bedanya. Kalau di tempat yang biasanya ada air ya, seperti di sini. Kalau di tempat yang biasanya tidak ada air, maka kalian tidak wajib mengu ulang. Ya. Kalau ya, tadi kita katakan seorang makmum ketika bermakmum dengan seseorang harus di dalam hatinya orang ini atau imam ini tidak wajib mengulang sholatnya. Kalau di dalam hati si makmum mengatakan bahwasanya imam ini wajib mengulang sholatnya, kenapa mengulang sholatnya? Karena dia tayamum di tempat yang biasanya ada air. Makmum ini sholatnya tayamum. Tayamumnya di tempat yang biasanya ada air seperti di sini. Atau imam ini sholatnya memakai perban di tangannya. Ketika wudhu dia pakai perban. Berarti ketika itu harus mengurang sholatnya. Jadi itu contoh kedua. Atau contoh yang lain misalnya makmum di, uh, tahu kalau imamnya ini sholatnya dengan tayamum karena sebab dingin. Karena tidak kuat. Nah, boleh siapa yang tidak kuat dingin boleh tayam. Tayamum. Tapi ketika itu harus mengulang sholatnya atau mengkotok sholatnya. Maka ketika makmum mengetahui imam ini wajib mengulang sholatnya, maka makmum tidak sah bermakmum dengan orang tersebut. Dengan imam tersebut. Kenapa? Ini yang kita katakan tadi termasuk salah satu syarat sahnya sholat berjamaah. Hendaknya sholatnya imam tidak wajib diulang. Kalau sholatnya imam wajib diulang, maka tidak sah dia menjadi imam. Kalau menjadi imam berarti sholat berjamaahnya tidak tidak sah bagi makmumnya kalau imamnya tidak masalah. Imamnya iya, tidak sah berjamaahnya dianggap sholat sendiri sendiri, tapi makmumnya ini yang tidak sah. Yang nah, oleh karena itu <clears throat> kalau misalnya misalnya suatu waktu di tempat ini misalnya suatu waktu tidak ada air, semuanya tayamum, tidak boleh sholat berjamaah. Kenapa? Karena semuanya wajib mengulang. Harus semuanya sholatnya sendiri-sendiri. Karena kalau sholat berjamaah berarti ada yang jadi imam di antara mereka. Padahal yang menjadi imam wajib mengulang Kecuali kalau ada di antara mereka yang tidak wajib mengulang sholatnya, itulah yang dijadikan sebagai imam. Jadi tetap yang wajib mengulang sholatnya, boleh sholat berjamaah, tapi jangan menjadi imam. Itu aja, harus menjadi imam. min syurutil jama'an la yatakil ma'mum wujuba qada'i sholal imam. Seperti kamu mukimin tayammum seperti seorang mukim yang tayammum Mukim dalam arti di sini yang biasanya di tempat tersebut ada air. Dikatakan mukim yang tempat bertempat tinggal di situ karena biasanya orang-orang tidak mungkin tempat tinggal di tempat yang tidak ada airnya. Kalau sini misalnya tempat ini tidak ada air sama sekali, jadi kalian akan mukim di sini? Tidak mungkin kan? Nah, yang tidak ada air di mana? Di perjalanan, di padang pasir, mungkin di hutan, itu yang biasanya tidak ada air. Bukan di tempat pemukiman. Kalau tempat pemukiman biasanya ada air. Nah, mungkin mereka bermukim di suatu tempat tidak ada. Ya, sehingga dikatakan kaki Tapi padahal sebenarnya yang dimaksud adalah tempat yang biasanya ada air. Jadi orang yang bermukim atau yang tayamum di tempat yang biasanya ada air, maka hukum sholatnya wajib diulang. Sehingga tidak boleh dia ketika sholat menjadi di tahuren. Begitu juga di tahuren. Apa di tahuren? Tidak apa, terus ditunggu. Ya. Tidak men tidak mendapatkan dua alat untuk digunakan bersuci yaitu tidak mendapatkan air tidak juga mendapatkan ya orang mestinya harus wudhu menggunakan air ketika wudhu kan tidak ada air. Mestinya diganti dengan tayamum. Yang tayamum menggunakan turab, debu. Dua-duanya tidak ada. Air tidak ada, debu tidak ada. Berarti misalnya dia di dalam kamar, disekap, tidak boleh keluar, di penjara misalnya. Sehingga di ruangan tersebut juga tidak ada debu. Dan tidak ada air tentunya. Jadi dia harus sholat apa enggak? Harus sholat. Sholatnya dia pagi tahuren. Sholat tidak eh, tidak pakai air, juga sholat tidak pakai debu. Tidak wudhu, tidak tayamum artinya. Maka dia tetap wajib sholat hormatan lil waktu. Tapi tetap dia wajib mengulang sholatnya. Jadi kalau orang fagidu tahuran yang wajib sholat hormatan lil waktu padahal dia tidak wudhu, tidak tayamum. Sholatnya tidak boleh menjadi. Jadi kalau ada fagidu tahuran tiga orang atau dua orang tidak boleh sholat berjamaah. Harus sholatnya sendiri-sendiri. Wa in makmum mislah kama guna. Walaupun makmum yang menjadi makmumnya dia itu sama dengannya, sama-sama fagidu tohuren, sama-sama tayamum di tempat yang biasanya ada, tetap walaupun makmumnya sama aja tidak boleh. Bukan harus yang tayamum tidak boleh jadi imam, harus yang tidak. Walaupun haza idza aliman makmum bihali qabla sholat. Ini kalau misalnya makmumnya mengetahui keadaannya qabla sholat sebelum sholat, Jadi ente tahu ini imamnya wajib sholatnya. sholatnya, Tidak boleh Kecuali kalau ente tidak tahu. Gimana maksudnya tidak tahu? Ya, yang tidak tahu seperti anak, mungkin seperti orang yang tidak mengetahui kalau imamnya dalam keadaan tidak punya wudhu. Dia bermakmum dengannya kan? Padahal imam sholatnya tidak tidak sah, tidak punya wudhu. Tapi karena tidak tahu, makmum bermakmum dengannya, maka hukum sholatnya makmum tetap dihukum sah, tidak wajib mengu mengulang. Beda kalau dia tahu. Oh, padahal dia tahu ini tidak punya wudhu. Tidak apa-apa, sudah. Sekali-sekali bermakmum dengan imam yang tidak punya wudhu. Bosan dengan yang wudhu kan. Misalnya, maka hukumnya sholatnya makmum tidak sah. Karena dia tahu. Ya, dikatakan di sini juga ada yang kanan eh, ada ida aliman makmum. bihari qabla sholat. Wa inna siya walaupun setelah itu dia lupa. Wa illa sohat al-fahu. Karena dia tidak tahu. Ya, dia tidak tahu kalau imamnya ini tayamum dan tayamumnya sekiranya wajib mengulang sholat maka sholat khalfahu sah sholatnya di belakangnya bermakmum belakangnya wala kodok dan wajib, tidak wajib atasnya untuk meng wa in alima dzalika ba'da sholat walaupun setelah sholat dia tak tahu yang penting jangan sebelum dalam ta'liq wa tasihu gudwatul mutawaddi bimasihil khuf Ada dua orang, yang satu berwudu dengan wudu yang sempurna. Yang satu wudu ketika wudu pakai mengusap huf. Tidak membasuh kah? Maka yang mengusap huf boleh apa tidak menjadi imam? Hukumnya boleh. Ya, tasihu sah ya. Jadi boleh. Karena apa kok boleh? Padahal dia mengusap ya, huf tidak membasuh kedua kaki. Kembali kepada syarat yang tadi kembalikan kepada yang tadi. Kenapa? Karena imamnya ketika itu tidak wajib mengulang sholat. Karena imamnya tidak wajib mengulang sholatnya. Yang penting imam tidak wajib mengulang sholatnya, kalian bermakmum dengannya boleh dan sah. Tapi kalau imam wajib mengulang sholatnya, kalian tidak boleh dan tidak sah. Jadi termasuk yang boleh orang yang wudhu bermakmum dengan orang yang mengusap. Oh, boleh. Wa qudwatul qa'im bil qa'id ada orang sakit tidak bisa berdiri. Sehingga sholatnya duduk. Apakah kalian yang bisa berdiri boleh bermakmum dengannya? Karena apa? Karena orang yang sholat duduk tadi tidak wajib mengkodoh. Tidak wajib mengulang, tidak wajib mengkodoh. Jadi boleh dan sah bermakmum di belakangnya. Jadi berdiri, imamnya duduk. Kalau terlentang, hmm, sudah ada. Baca duluan, pinter kan. Jadi, bahkan terlentang pun boleh. Di sini berbaring mutajik yang disebutkan. Misalnya terlentang boleh. Jadi, imamnya terlentang, makmunya berdiri. Jadi, kalau sujud hati-hati. Yang penting kita katakan hukumnya su boleh dan sah. Ya, kenapa? Karena imam sholatnya tidak wajib di pulang. Wa waktu sahih bisalis. Tahu salis? Salisul bol salisurri orang yang selalu ha, hadas. Daimul hadas, ya, dikatakan juga daimul hadas, dikatakan juga salis, dikatakan juga khairu salim yang tidak sehat. Nah, ini <coughs> salim atau daimul hadas atau salis karena dia selalu hadasnya keluar ya imah hadas itu adalah kentut satu menit kentut satu menit keluar angin satu menit Kan kasihan. ya. Bagaimana masa mau mau diapakan itu? Ditutup masa nggak bisa. Fa'ala kulli kalau misalnya nggak bisa di diapa-apakan, dia harus keluar kan mau wudhu, baru wudhu selesai, keluar lagi, wudhu lagi sudah tidak selesai-selesai. Nah, jadi dikasih keringanan, ya, sudah tidak apa-apa. Ini wudhu. Walaupun nanti di tengah belum selesai wudhunya sudah kentut, tidak apa-apa, maaf sudah penting jangan dicium aja. Habis itu, habis wudhu langsung harus sholat. sholat. Walaupun di tengah sholat, amin, betul. Rukuk. nah apa-apa, mazur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan wajib mengulang sholat, apa tidak? Tidak wajib mengulang sholat. Oleh karena itu boleh menjadi imam. Jadi yang salih padahal keluar hadasnya itu. Boleh menjadi imam. Yang makmum di belakangnya. Itu contoh asaris salisul bol. Juga demikian hukumnya sama yang selalu keluar kencingnya, ya beseran itu, tetes keluar, tetes. Mungkin ada penyakit kan banyak. Banyak orang seperti itu. Walaupun tetes bukan kencing terus ngalir kayak orang kencing normal begitu. Artinya nanti tetes pasti menit keluar. Jadi dia selalu berhadas. Hukumnya sama dengan tadi. Dan ketika dia wudhu, sebelum wudhu cuma dia harus menutup ya. Harus ditutup kemaluannya tersebut seperti perempuan tutup dengan pembalut atau laki-laki dengan kain atau pakai CD pakai celana dalam yang banyak di itu ditutup agar tidak tidak jatuh kemana-mana kalau tidak tutup masuk musola kan hanya netes di mana-mana jadi ditutup setelah ditutup baru habis wudhu langsung sholat tidak boleh majelis minum sahih dulu enggak jadi harus langsung sholat Fala kulihal orang yang salih seperti ini tetap boleh menjadi imam. Karena tidak wajib mengulang soh. Yang lain apa? Wa kudwati tahir bil mustahad tahir mutahayira. Begitu juga wanita yang suci. Boleh juga bermakmum dengan wanita yang istihadah. Di, di masa yang di situ dihukumi su istihadah kan ada berapa waktu, berapa masa dihukumi suci, berapa masa dihukumi head. Di masa head dia nggak boleh sholat. Di masa suci dia tetap wajib sholat, padahal dia keluar da darah. Maka ketika mustahil sholat tetap boleh dia menjadi imam, walaupun makmumnya su, karena tidak wajib mengulang orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya. Ini berat kalau baca bab ini. Orang punya ilmu tapi dia mengamalkan ilmunya. Makanya berat kalau bisa derajatnya sangat tinggi termasuk nantinya jasadnya tidak bisa dimakan oleh kuburan tidak dimakan dengan binatang yang ada di dalam kuburan kal utuh itu al alim ada di bil bl ilmi dan sebenarnya setiap keutamaan yang tertuju kepada orang alim itu semuanya yang dimaksud adalah orang alim yang mengamalkan il, ilmunya. Yarfa'illahu ladzina amanu ladzina yarfa'illahu ladzina amanu minkum ladzina utul ilma darajat. Qul hal yastawi ladzina ya'lamun walladzina hanya Ya, katakan kul hal ini hal bermakna la, la yastawi, tidak sama derajatnya orang yang berilmu dengan orang yang tidak ber. Yaswa yaumal qiyamah salah satu al-anbiya, sumal ulama, semua syuhada yang bisa memberikan syafaat tiga golongan, nabi dan juga ulama dan juga syuhada. Semua itu yang dimaksud ulama al-amil bil yang mengamalkan ilmunya. Innama yahsallaha min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala hanya ulama. Karena dia mengerti tentang Allah Subhanahu wa taala, mengerti tentang hukum Allah Subhanahu wa taala dan ibadah juga sempurna karena mengetahui syarat dan rukunnya. Apalagi bisa berdakwah dan mengajarkan orang lain untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia orang alim yang mengamalkan ilmunya. Faedah yang pertama ini tentang orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya. Qala sallallahu alaihi wasallam. Ana min khairi dajjal. Aku selain daripada dajjal. Tahu dajjal? Kenal sudah. Kalau anak tidak tahu dajjal. Kita sudah tahu, berarti sudah ketemu. Di akhir zaman akan ada dajjal ya, yang membuat fitnah. Ya, dajjal yang awalnya Masya Allah menampakkan dia adalah orang alim nampakkan dirinya dia orang dai lillallah sehingga orang-orang semuanya belajar kepadanya semuanya orang ikutnya dalam dakwahnya sehingga mempunyai pengikut yang banyak karena orang alim amalkan ilmunya pertama kali tapi akhirnya dia tertipu kemudian ujung-ujungnya nantinya dia mengaku sebagai nabi setelah pengikutnya banyak mengaku sebagai nabi sebagian mulai yang menjadi pengikutnya mulai keluar. Sebagian lagi, sebagian besar masih ikut. Karena sudah meyakini kalau dia benar-benar jujur dan benar. Sampai pada keadaan ujung-ujungnya nanti dia Dajjal ini mengaku sebagai Tuhan. Sebagai Allah SWT Tuhan. Ya, padahal sudah jelas ketika itu, ketika mengaku sebagai Tuhan, tandanya jelas tertulis di dahinya kafir ya. dan matanya hanya satu separuh ini sudah rata makanya dinamakan al-masih ya dalam e, doa tasahud Allah mengabarkan e, min syarri fitnatil min syarri fitnatil masihid al-masih ini al mamsuk yang terhapus separuh wajahnya rata kita matanya hanya satu seperti anggur kalau kal inaba satu seperti anggur yang tumbuh ya. <coughs> tapi dia masya Allah membuat fitnah di mana-mana karena apa karena ke, dia bisa menampakkan kepada seseorang surga dan bisa menampakkan kepada seseorang neraka ini surga ini neraka orang akan terjerumus dalam fitnahnya Ayo, mau masuk surga, ta'al masuk sini. Orang yang masuk ke surga, yang ditunjuk surga oleh Dajjal, padahal itu adalah neraka. Yang masuk ke dalam nerakanya ketika itu adalah surga. Fitnah apa Kan fitnah. Kalau orang tidak dikasih iman, tidak dikasih petunjuk, ya pasti akan masuk ke surga. Dia akan perlihatkan kebun surganya, pohon-pohonnya, buah-buahannya, sungai-sungainya. Tapi padahal itu neraka. Ya, yang dikatakan itu neraka akan tampak di situ api, akan tampak di situ asap yang besar. Padahal di situ sebenarnya adalah surga. Dan dia juga bisa eh, dengan bantuan setan, semuanya dengan bantuan setan bisa menghidupkan orang yang mati. Surahnya akan ada seorang yang sudah meninggal orang tuanya. Nah, Pak Inti mau anak hidupkan lagi orang tua Inti, biar anak Inti yakin kalau anaknya ada Tuhan coba aja ya buktikan hidupkan padahal sebenarnya setan ini yang hidup yang berdiri dan bangun itu adalah setan so, ibni ibni ketika bangun dikatakan eh, wahai anakku anak sini padahal setan kedua orang tuanya seakan-akan kedua orang tuanya beneran tapi sebenarnya itu adalah setan ya kemudian setelah dipeluk ah nanti ikuti orang ini ini adalah Tuhan percaya benda ketika itu dia ya, percaya akhirnya percaya ya dia, ini Muhammad <clears throat> Al-Masih dinamakan dan dijuluki Al-Masih. Sama seperti Nabi Isa juga dijuluki Isa bin Maryam, Al-Masih Isa sama-sama Al-Masih Dajjal Al-Masih, tapi berbeda sebabnya. Kalau al dajjal masih karena mamsuh kan, ya dihapus paruh wajahnya. Tapi kalau Al-Masih Isa bin Maryam dikatakan Al-Masih karena dia mayam sa'al al-marid illa uqad sufi. Dia tidak mengusap atas orang yang sedang sakit, pasti akan sembuh. Tidak mengusap orang yang buta, pasti akan bisa melihat. Dan seterusnya. Dengan mengusap orang yang sakit akan sembuh. Dikatakan al-masih. Dan Nabi Isa. Pada Dajjal, walaupun sekarang mungkin belum ada, belum tampak tanda-tandanya. Ya, bisa kalian lihat di kampung masing-masing nanti yang bentuknya badannya kekar besar, pendek, ya matanya satu. Tapi nanti kalau ada hati-hati jangan mengi mengikuti ya, itu fitnah. Yang selamat sedikit, yang selamat dari fitnah dajjal di akhirat. Mungkin dari laki-laki tujuh ribu orang, dari perempuan eh, hanya mungkin tiga ribu atau lima ribu orang. Padahal jumlah perempuan lebih banyak jauh. Jadi kebanyakan yang mengikuti jajan nanti berbuat banyak kan. Dan begitu juga ya, orang-orang ya, yang tidak punya ilmu, ya, tidak punya dasar ilmu yang kuat, mereka akan ikuti fitnahnya saja. Makanya doa dibaca tasawuf itu Allah juga ansari fitnatil masihid tapi sebenarnya Rasul SAW mengatakan, ada, kita takut semuanya daripada ada fitnah Dajjal. Tapi sebenarnya, selain Dajjal ada juga yang ditakuti oleh Rasul SAW. Ditakutkan oleh Rasul SAW untuk merusak umatnya. Nah ini yang dikatakan oleh Rasul. Ana min hari Dajjal ahwa alaikum min Dajjal. Bahkan lebih aku takutkan daripada Dajjal, katanya Rasul di sini. Selain Dajjal, ada orang-orang yang aku lebih takutkan daripada Dajjal yang akan merusak umat. Umatnya Rasul SAW. Kila fama huwa ya Rasulullah? Siapa yang kamu maksud ya Rasulullah? Kala ulama asu. Ulama asu. Ulama yang tidak mengamalkan ilmunya. Ulama yang berbeda dengan kata-katanya. Orang ulama yang tidak kena, ulama yang tidak istiqomah akan dilihat oleh orang-orang walaupun dia dengan ucapannya mengatakan begini-begini tapi kalau keadaannya berbeda orang akan lebih mengikuti keadaannya daripada mengikuti perkataannya. Bahkan mereka akan menjadi berani untuk melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala karena sebab ulama berani. Ulamanya berani, orang awamnya pasti lebih berani. Kalau orang awamnya udah berani melanggar syariat, melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala, ya apalagi orang awamnya. Tidak per tidak manfaat dan tidak masuk ke dalam hati mereka kalau walaupun ulama tersebut mengatakan begini dan begitu, tapi hanya ucapan. Ya. <clears throat> Ini yang dikhawatirkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala maktubun fi asa Musa. Mereka berkata bahwasanya tertulis fi asa Musa di tongkat Nabi Allah Musa yang dengan tongkat bisa memukul batu kemudian mengeluarkan air dengan tongkat memukul lautan kemudian membelah jadi dua. Tongkat yang selalu dipegang oleh Nabi Allah Musa itu tertulis di tongkat tersebut dengan tulisan seperti ini. Apa itu? Al-alim. di lam ya'mal bi ilmih yakun huwa wa iblis sawa. Orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya, dia dengan iblis sama aja. Karena iblis sebenarnya juga orang alim. Iblis bukan orang bu, bodoh. Iblis orang alim dan ahli ibadah dan dia hidup di surga Allah Subhanahu wa taala, beribadah di situ. Dan dia mempunyai ilmu yang luar biasa. Tapi kemudian kalau sudah datang takdir Allah, ketentuan Allah berkata lain. Apapun bisa ter. Jadi, makanya ketika itu malaikat Jibril, malaikat Mikail pun takut. Iblis ternyata melanggar perintah Allah, ternyata ya, mendapatkan murka Allah SWT sehingga membuat malaikat Jibril dan Mikail nangis. Ketika nangis ditanya oleh Allah SWT, lima tabkian, kenapa kamu berdua menangis? Ya, ya, ya Rob, mana aman makrab? Kami tidak merasa aman daripada azabnya. Iblis ternyata dapat murka, dapat azab dari Allah SWT. Di anak kita semuanya walaupun malaikat tidak merasa aman. Hakada kuna data manna makri katanya Allah. Begitulah jadilah kalian seperti itu. Jangan kalian pernah merasa aman daripada azab. Kalau ini malaikat Jibril, malaikat Mikail dikatakan oleh Allah jangan pernah merasa aman daripada azabku, apalagi kita sebagai manusia. Apalagi kita yang sudah banyak maksiat kepada Allah, kita merasa aman dari azab Allah, kita merasa aman tidak mungkin masuk neraka, kita merasa aman insyaallah matinya husnul khatimah. Ya, hati-hati. Ma'amina ahadun ala imani an yuslab illa surib. Tidak seorang pun akan merasa aman dengan imannya kecuali iman yang ada pada dirinya akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa aminu makrallah? Fala ya'manu makrallah ila qaumul khasirun. Allah mengatakan dalam Qur'annya, apakah kalian merasa aman daripada azab Allah Subhanahu wa taala? Ketahuilah tidak merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala kecuali mereka orang-orang yang rugi kelak nanti di akhirat. Jadi akhirnya akan dia azab pada Allah SWT. Oleh karena itu mereka orang-orang yang wali-wali Allah yang mempunyai makom yang tinggi. Bertambah tinggi makomnya di sisi Allah bertambah takut. Bukan bertambah aman. Ya, oleh karena itu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis kutsinya, <clears throat> "Man aminani fid dunya, man khafani fid dunya amantuh yaumil qiyamah, wa man aminani fid dunya khawaftuh yaumil qiyamah." Barang siapa khafani fid dunya takut kepada aku di dunia, amantuh yaumil qiyamah. Aku akan beri rasa aman nantinya di hari kiamat. Kalau di dunia takut kepada Allah, di hari kiamat kelak di akhirat nantinya dia akan merasa ah, aman. Tapi sebaliknya, waman aminan nih di dunia, dia merasa aman daripada azabku di dunia. Kau waktu yaumal kiamat, Aku akan berisak, berikan rasa takut nantinya. Dia selalu khawatir, selalu takut di hari kiamat. La ajma' abdi khauf amnen wa khaufin. Tidak akan aku gabung untuk hambaku dua rasa takut, dua rasa aman. Tidak mungkin aku gabung takut di dunia, takut juga di akhirat. Aman di dunia, aman juga Pasti salah satunya berbe berbeda. Nah, oleh karena itu mereka selalu takut dan orang-orang yang takut mereka orang yang sebenarnya derajatnya tinggi di sisi Allah SWT sehingga Sayyidina Umar Al-Khattab selalu menangis sampai ter atau terbekas membekas di dahi daun di pipinya bekas hitam tidak lain karena seringnya menangis sampai membekas tempat jalannya air mata itu membekas menjadi hitam karena sering menangis Kenapa menangis? Bukan karena menangis tidak punya uang, tidak punya dan lain sebagainya atau musibah lainnya. Karena takut keadaan di hari kiamat. Sehingga kalau baca nantinya baca quran baca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tapi kadang-kadang pingsan. Karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah pingsan dijenguk oleh orang-orang tidak tahu, dikira sakit Sayyidina Umar, padahal bukan karena sakit, tidak ada penyakitnya. Tapi karena takut kepada Allah Subhanallah Subhanahu wa taala. Sehingga Sina Umar mengatakan ada kata ada panggilan semua orang nantinya di akhirat akan masuk surga semuanya kecuali satu orang yang tidak masuk surga tapi dia satu orang akan satu-satunya masuk neraka. Sina Umar mengatakan kalau ada panggilan seperti itu anak takut tetap aku yang menjadi satu-satunya masuk neraka. Kalau kita gitu kan wah satu orang wah paling dajjal itu kan. Yang lain masuk surga semuanya. Apalagi kenyataannya nantinya di hari kiamat, kenyataannya jauh. Orang yang lebih banyak adalah orang-orang yang masuk neraka. Yang masuk surga lebih sedikit. Tapi masih demikian kita seakan-akan sudah merasa sudah orang-orang yang sudah tertulis masuk surga, aman, matinya pasti muslim, mukmin, beriman, Ya, hati-hati jangan kita selalu merasa aman tapi harus sebaliknya kita merasa tak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan di sini orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya maka yakun huwa wa iblis sawa dia akan sama dengan iblis. Wal wali idza lam ya'dil bainan nas yakun huwa wa fir'aun sawa. Al wali orang pejabat yang mempunyai kekuasaan yang diberi jabatan ya, al-wali al kalau dia al-imam al-adil masya Allah kalau dia menjadi pemimpin dan pejabat dan dia adil dia akan bersama nabi dia akan bersama orang yang mati syahid tapi kalau dia tidak adil orang yang adil seperti Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu menjadi pemimpin Amirul Mukminin tapi dia adil dari takutnya dia tidak berbuat adil sampai-sampai dia kalau malam seringkali menyamar menjadi orang biasa dan keliling. Rakyatnya dilihat, takut ada yang kelaparan, takut ada yang terdorimi. Ya, kemudian selalu ya, dia melihat, bahkan memantau menteri-menterinya, wakil-wakilnya, gubernur-gubernurnya itu selalu dipantau. Apakah menjalankan syariat Allah, menjalankan hukum dengan sebenar-benarnya atau tidak. Ya, pernah ada seorang yang dijadikan oleh Sayyidina Umar bin Khattab sebagai pejabatnya Ketika seorang tersebut datang, Allah Sayyidina Umar bin Khattab dalam keadaan bermain dengan anak-anaknya yang masih kecil-kecil. Dan anak-anak daripada Sayyidina Umar bin Khattab ini yang masih kecil, namanya masih kecil anak-anak. Yang menaiki punggungnya Sayyidina Umar. Wah, dinaiki kan. Perutnya dinaik. Hanya ketika orang itu, pejabat tersebut datang, mengingkari keadaan tersebut. Eh, kok kurang ajar Sayyidina Umar dikitukan. Presiden itu kan. Amirul Mukminin eh tak jangan. saya nomor ditanya, sama saya nomor ditanya, loh kalau kamu di rumah sama anakmu gimana? Tidak ada yang berani seperti itu sama anak. Anak-anak semuanya diam takut. berarti ente tidak punya kasih sayang. Kalau ente tidak punya kasih sayang sama anak-anak ente sendiri, apalagi ente mau punya kasih sayang seperti pada umat Nabi Muhammad SAW. Mulai sekarang ente anak pecat. Tidak jadi pejabat lagi. Karena ente tidak punya kasih sayang kepada keluarga, apalagi kepada orang apalagi kepada orang lain. Maka kata Sayyidina Umar, siang hari sibuk dengan e, rakyatnya, malam hari sibuk dengan Allah ibadah, bahkan juga sempat untuk keliling. Dia mengatakan, kalau aku tidur di siang hari, aku akan abaikan rakyatku. Tidak mengurus mereka. Tapi kalau aku tidur di malam hari, aku abaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang wali kalau tidak pejabat kalau tidak berlaku adil kepada orang-orang yakun huwa wa fir'aun sawa. Dia sama Fir'aun sama aja. Wa tajir ila la yunfik amwalahu fima faradallahu alaih dan pedagang orang kaya jika dia tidak mendermawakan tidak mengeluarkan dan menginfakkan harta-hartanya dalam sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala walam yajma'ha min hillin dan dia tidak mengumpulkan harta-hartanya tersebut daripada yang halal yakun huwa wa qarun dia akan sama aja dengan qarun yang kaya raya tapi dia mau mengeluarkan zakat kaya raya tidak mau membantu fakir miskin eh, padahal aslinya miskin ya kalau orang kaya langsung mending tapi kalau dia aslinya miskin, mestinya, mestinya dia akan mengerti dan menyadari keadaan orang-orang miskin. Makanya kan puasa dianjurkan untuk berpuasa biar kita merasakan juga rasa lapar yang dirasakan oleh orang-orang yang tidak bisa makan. Oh ternyata begini ya orang yang tidak punya uang untuk makan. Rasa laparnya seperti ini. Biar kita mempunyai solidaritas. Sehingga kita bisa membantu mereka. Tapi kalau kita tidak pernah merasa kenyang terus. Seakan-akan orang lain semuanya sah, sama. Sehingga satu tahun, satu bulan kita puasa. Hikmahnya termasuk seperti itu. Ya mestinya warung itu ketika dia miskin dahulunya, dia kan dari miskinnya sampai kalau sholat gantian sama istrinya. Karena bah, Pakaiannya hanya satu untuk berdua. Pakaian sholatnya itu hanya satu. Jadi kalau Harun sholat, istrinya menunggu di sebelahnya. Sampai selesai baru dipakai oleh istrinya untuk sholat. Dari miskinnya. Sampai dia ya, mendapatkan doa dari Nabi Allah Musa menjadi kaya, tapi kemudian dia keluar dari syariat Allah SWT sehingga diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa taala dibalik bumi dan dihancurkan ke tanah oleh Allah Subhanahu wa sehingga hancur semua harta bendanya. Nah, kalau orang yang kaya tidak menginfakkan hartanya dalam sesuatu yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu tidak mengumpulkannya dari sesuatu yang halal, maka dia dengan korun sah. Wal fakir kalau tadi orang kaya dan orang fakir kalau orang yang tidak kaya di dalam yasbir ala fakri kalau dia tidak sabar dengan kefakirannya mengeluh terus selalu mencela terus tidak sabar dengan apa yang diterima tidak qanaah tidak merasa puas maka hati-hati ya yakun huwa wal kalab sama aja dia dengan an tidak asal al-alim huttah maqamuhu min a'lal iliyin ila asbab sarikin. Seorang alim jika bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala akan diturunkan makamnya dari tempat atau derajat yang tertinggi sampai derajat yang terendah. Ya Rabbana tarafna bi anana Ustaz, sholatnya <clears throat> mau tanya bagaimana hukum sholat orang yang memakai cadar? Apakah boleh, terutama jika sholat di tempat umum? Mohon dijelaskan secara rinci. Secara rinci. Jadi sholat pakai cadar tidak masalah. Kewajiban seorang wanita menutup orotnya semua badannya selain wajah dan telapak tangan. Itu kewajiban. Artinya kalau menutup lebih dari wajib, termasuk wajahnya ditutup, tidak eh, masalah. Tapi ingat, ketika pakai cadar berarti dia menutupi dah, dahinya. Yang mana dahi itu harus dalam keadaan bersentuhan dengan tempat su, sujud ketika dia sujud. Ya, jadi masalah pakai cadar tidak masalah. Tapi ketika sujud harus dahinya bersentuhan dengan dengan tempat sujud. Tidak boleh ada penghalang, termasuk penghalang itu adalah cadar. Kalau tidak dilepas atau mungkin tidak memungkinkan untuk bersentuhan langsung dengan tempat sujud, ya hukumnya tidak tidak sah ya. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi ada orang yang sholatnya jam setelah jam 5 mungkin sholat asar waktunya mepet dengan maghrib di dalam niatnya dia tidak mengucapkan adaan atau kodoan sahkah sholat tersebut orang sholat niat kodok niat ada itu tidak wajib. Kalian mengatakan adaan atau ketika mengkodok sholat kodokan itu sebenarnya tidak. Yang wajib kan sudah dijelaskan al qasdu yani usolli. Ya, kemudian tayin menjelaskan sholat. Kemudian al-fardiyah kalau sholatnya itu sholat fardu, niat kalian sholat sholat fardu. Kemudian ditambah kalau sholat berjamaah makmuman. Kalau dia menjadi mak makmum. Itu wajib. Selain itu tidak wajib. Jadi termasuk menjelaskan berapa rakaat tidak wajib. Lillahi ta'ala tidak wajib. Mustaqbilal kiblah tidak wajib. Termasuk adaan, kodoan, hukumnya tidak wajib. Yang artinya kalau dia sholat tidak menjelaskan adaan atau kodoan, hukumnya sah saja. Ya. Kalau <clears throat> kalau dia menyebutkan uh, adaan atau kodoan dengan sengaja, tapi kemudian salah. Ini yang mungkin bermasalah. Kalau dia sholatnya sekarang adaan tapi dia niatnya kodoan sengaja, ini batal. Kalau dia sholatnya kodoan tapi dengan sengaja, dia mengatakan adaan hukumnya Kalau sengaja dengan niat makna kodoan, makna kodoan ini sholat setelah keluar waktu, adaan sholat pada waktu waktunya. Itu semuanya yang kita sebutkan itu semuanya itu dalam hati, bukan yang diri jadi kalau misalnya dia sekarang mau sholat ada, dalam lisannya dia usolli fadl isya'i al ya, barakaatin qadaan lillahi ta'ala. Tapi dalam hatinya adaan, ya ada masalah. Yang dilihat yang ada di dalam hati. Ya, artinya sekarang bagaimana ketika dia mepet waktunya sholat asar sudah hampir habis sehingga dia takut kalau niat adaan mungkin maksudnya gitu kalau dia niat adaan takut keluar waktu waktunya kalau dia qadaan takut sholatnya masih ada waktunya jadi tidak usah niat tidak apa-apa. Kalau mau niat, ya boleh dia niat adaan, jangan niat kotoan. Karena dia sebenarnya sholat masih pada wak waktunya. Misalnya nanti di tengah sholat dia keluar waktunya tidak masalah, karena dia sudah sholatnya sudah ada awal sholatnya dia masih ada waktunya. Jadi niatnya dia kalau mau niat niatnya ada, jangan kotor. Atau minimal tidak niat ini tidak niat ini. Jadi dalam hati tapi ya, yang dilihat dalam hati. panjang nih. Tuh, panjang. Ya Ustaz, misalnya si makmum yang awal sholat, yang awalnya sholat sendiri. Lalu ada seorang imam yang berjamaah. Lalu makmum yang awalnya sholat sendiri itu ikut bermakmum juga. Kalau jarak antara imam dan makmum yang sholat sendiri itu jauh banget seperti jarak antara sof awal dan sof akhir bagaimana ya hukumnya selama selama tidak lebih dari 300 lira tidak lebih dari 150 meter hukumnya sah-sah aja sholat berjamaahnya cuma kalau jauh tidak mendapatkan fadilah sholat berjamaah kalau satu jenis. Semuanya perempuan. Tapi kalau misalnya laki-laki di depan semuanya laki-laki, dia perempuan makmunya jauh di belakang laki-laki, tetap dia mendapatkan fadilah sholat berjamaah. Jadi nama masalah. Ya, sudah selesai. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Ini ada pertanyaan itu, Pak. Ini ada pertanyaan yang akan datang. Pertanyaannya terlalu panjang sebenarnya. deh kelamaan yang MK datang. <clears throat> Al-Fatihah ala fi hari kutub walidina walidina walidina akramakum. Wa man zukir fi hari kutub bi khairin wa ila arwah wa syekhina wa wa muallimina wa ustadina wa talabatina wa jami' arwah wa ustaz Wa ustazat talabah talibat. Wa man ahsan ilaina man habana fika wa man wa jami' arwah tabi'uki alayna wa alaikum wa alaihim ajma'in. Allah ya jami' awati muslimin. اللهم ارحمهم الى درجات في جنة وحشرهم ورفعنا وشارهم ومالهم ومدينهم وعلى نيتهم الله سبحانه وتعالى يرزقنا ولكم علما لدنيا وعلما نافعا وعملا متقبلا ويجزاك واسعا طيبا الله سبحانه وتعالى يفقهنا في الدين ويعلمنا التأويل ويرزقنا وكن فتوى المنوع الفتوح والمنوع والرسوس صلاح القلب والجسد والروح ويرزقنا ولكم أولى الأمور في خير لطف وعافية وسد وعافية في طاعتك وطاعة رسولك لداك ورئاء وحبك ورعايتك وعنايتك والآن يأتينا الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم من العلماء من الدعاة المخلصين بربهم ويسلم المسلمين من أهل المعتدين غير الضالين من المعبوبين والموفقين والمرضيين اللهم حول أحوالنا أحوالهم إلى أحسن الحال حول أحوالنا أحوالهم إلى أحسن حول أحوالنا أحوالهم إلى أحسن يا من هو فوق أهل الخير الخير وعنده أنهم لا يفلحون الخير وإن عليه على هدينا كنا يا صالح جامع الخير إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة